Kembali kita lanjutkan membahas tema pendidikan anak dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih pada bab uh, berkenaan dengan memaklumi anak-anak dengan kegemarannya untuk bermain dan hal-hal yang bersifat semata-mata hiburan dan senang-senang. Wafi riwayatin dalam satu riwayat dengan sanad yang sahih diatkan oleh Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Di catatan kaki dan disampaikan bahasanya hadis ini telah dinilai sahih sebelumnya oleh Ibnu Hajar ya, atas sanad riwayat ini telah disahihkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. An Aisyah dari Aisyah, Aisyah bercerita sejumlah orang Habasyah ya, yang merupakan orang Afrika yang hitam masuk ke dalam masjid ialah abuna dan mereka main-main dan ketika itu adalah hari Id maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ya Humaira, wa Humaira, atau hibina antang duri ilaihim. Apakah engkau ingin untuk melihat mereka? Ya, maka riat dalil bahasanya satu hal yang benar adanya kalau Nabi terkadang memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah. Fa Qultulahum maka ku sampaikan kepadanya kepada Nabi Naam, iya saya ingin. Kemudian uh, eh, faqama bilbab maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu wajib tuhu dan kemudian setelah itu aku datang lalu aku letakkan daguku pada pundak Nabi. Lalu aku sandarkan wajahku ke pipi Nabi. Kemudian kalat ya, Aisyah mengatakan wa kaulihim ini orang-orang Habasyah mereka main sambil mengungkapkan sejumlah kata-kata ya, nyanyian atau ya, atau yel-yel Wa min qaulihim yauma idzin dan di antara perkataan orang Habasyah yauma idzin ketika itu Abul Qasim uh, Abul Qasim tayyiban catatan kaki ay minal aghani allati yughanuna biha nyanyian di antara nyanyian yang mereka bacakan Abul Qasim tayyiban hai Abul Qasim tayyiban yang baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, mengatakan pada Aisyah hasbuki eh, yaitu hasbuki ay hal yakfiki apakah sudah cukup maka aku katakan wahai Rasulullah jangan tergesa-gesa Fakoma maka Nabi tetap berdiri setelah beberapa lama kemudian Nabi bertanya lagi sudah cukup Aku katakan wahai, uh, wahai Rasulullah jangan tergesa-gesa. Kemudian Aisyah kemudian menceritakan kenapa dia suka berlama-lama dan sebenarnya aku tidaklah suka melihat mereka. Namun aku ingin agar sampai berita kepada para istri Nabi yang lain bagaimanakah kedudukan Nabi, perhatian Nabi kepadaku ya, dan posisiku di hati Nabi. Catatan kaki ayat rifa an-nisa'u ya'ta'ni azwajahu. Agar kemudian para perempuan yakni istri-istri Nabi itu mengetahui e, kedudukanku di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Aisyah sengaja berlama-lama bukan karena menikmati dan senang, dengan tontonan yang dilihat, namun untuk e, supaya kemudian ada berita tersebar e, karena dilihat oleh dan diketahui oleh sejumlah sahabat dan bahasanya nah, ya, beliau ibunda Aisyah adalah seorang yang sangat e, istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini kita lihat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian, memberikan waktunya kepada Aisyah yang tentu Aisyah ini masih tergolong belia karena ibunda Aisyah ketika Nabi wafat itu umurnya baru 18 tahun. Ya, yang tentu ya, seringkali menyukai eh, tontonan-tontonan eh, atau hiburan-hiburan. Ya, tentang makna humaira, ya, ini tentu bentuk tazghir, bentuk kecil. Ya, maknanya adalah al-bayda. Wahai wanita yang putih kulitnya. Tasghirul humaira bimakna al-bayda. Kemudian wafi riwayatin dalam satu riwayat dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiallahu anha. Ain dan Nasai fi sunanil kubra. Diatkan oleh Nasai di sunan kubra. Aisyah mengatakan eh, orang-orang Habasyah sejumlah eh, orang Habasyah bermain lalu aku datang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mulailah Nabi menundukkan punggungnya supaya aku bisa melihat. Dan perlu diketahui bahasanya eh, riwayat ini jadikan dalil oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Sayyid Nuthimin untuk memilih pendapat yang mengatakan bahasanya pandangan perempuan kepada laki-laki ajnabi ya, yang pandangan itu adalah pandangan biasa tanpa ada rasa apa-apa hukumnya boleh meskipun tidaklah diragukan menghindarinya lebih baik minimal kerujan anil khilaf dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Kemudian diatkan Imam Ahmad dalam Musnad dan Nasai dalam Sunan Kubra dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, "Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berangkat bersama Nabi dalam salah satu safar Nabi. Ketika itu aku masih belia, aku belum gemuk. Lam ahmil Allah ma aku belum membawa daging, artinya aku belum gemuk. Wala abdun dan sama maknanya belum gemuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat yang ikut rombongan, takut damu, silahkan jalan duluan. Silahkan jalan duluan, saya tak belakangan. Maka para sahabat kemudian jalan duluan setelah sepi karena para sahabat telah jalan duluan. Nabi kemudian berkata kepadaku, mari kita lomba lari, mari kita berlomba, yaitu lomba lari. Fasabak tuhu maka aku pun melayani Nabi atau uh, eh, fasabak tuhu. Sabako yang depan artinya berlomba, fasabak tuhu lalu aku menang. Fasakata anni maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, diam tentangku. Hatta ida hamal lahma ketika aku telah gemuk dan gemuk, <clears throat> aku lupa kejadian tersebut. Maka aku juga kembali berangkat bersama Nabi di satu perjalanan Nabi. Nabi berkata pada para sahabat, takodamu, silahkan kalian jalan duluan. Maka para sahabat jalan duluan, kemudian Nabi mengatakan, ta'ali, mari, kita lomba lagi. Aku pun berlomba dengan Nabi fasabakoni dan Nabilah yang menang mengalahkanku. Maka mulailah Nabi tertawa sambil mengatakan, ya, hadihi bitilka. Ya, kejadian ini adalah balasan untuk yang dulu. Ya, berarti kita sekarang eh, impas, draw. Nah, karena Kekalahan yang kemarin sudah saya bayar sekarang. Ya, maka di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membangun keakraban dengan istrinya dengan ya, bikin acara main ya, main-main semacam lari-lari. Kalau di Riyadh sebelumnya Nabi ya, ngajak istrinya untuk nonton dengan tontonan yang halal. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku suka bermain dengan boneka anak perempuan. Bilbanat. Banat di sini maknanya adalah boneka yang bentuknya dianggap bentuk anak perempuan. Sebagian di catatan kaki, Banat di sini adalah mainan yang digunakan oleh anak-anak perempuan yang masih belia. Watakunu hadil banat dan boneka anak perempuan ini dalam bentuk pengantin. Ini didandani sebagaimana eh, pengantin atau semacam itu. An-Nawawi mengutip perkataan eh, An-Nawawi Asy-Syafi'i mengutip perkataan Qadiyat Al-Maliki. Fihi hadis ini dalil bolehnya bermain dengan boneka yang berbentuk anak-anak. Kal eh, Qadiyat Al-Maliki mengatakan dan boneka anak-anak ini maksusat minaswar adalah e, taksis pengkhususan dari e, gambar atau patung yang terlarang. Ini kita kecualikan lihat al hadis mengingat hadis ini. E, ini alasan naklinya karena hadis ini, alasan yang lain lima fi karena di dalamnya terdapat latihan bagi anak-anak perempuan sejak dia kecil untuk mengurusi diri mereka, rumah dan anak-anaknya. Maka karena boleh e, bermain dengannya boleh, maka ulama kemudian membolehkan menjualnya ataupun membelinya. Semakal Al-Qadiyat kemudian mengatakan dan pendapat jumhur ulama mengatakan bolehnya bermain dengan punika anak-anak. Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, rahimallahu taala mengatakan di Fatul Bari wastudillah bihadal hadis dan dijadikan dalil dengan hadis ini bolehnya menjadikan ya, boneka anak-anak dan bolehnya bermain ya, min ajri dalam rangka agar la'bil banati bihinna anak-anak perempuan bermain dengannya. Dan ini mengkhususkan keumuman larangan memiliki gambar atau patung. Dan inilah yang ditegaskan oleh Qadiyat. Qadiyat mengatakan ini eh, di sini ada dalil adanya pengecualian tentang masalah patung. Dan Qadiyat mengutip kalau itu pendapat jumhur. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengutip sejumlah pendapat tentang masalah ini. Ada ada banyak pendapat dalam masalah ini. Namun yang jadi pendapat jumhur, sebagaimana kata Qudiyat, ini adalah pengecualian. Ada yang mengatakan ini mansur dengan hadis larangan patung, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Namun mayoritas ulama sebagaimana dikutip oleh Al-Qadiyat Al-Maliki rahimallahu taala menilai ini adalah pengecualian. Maka aku sering bermain dengan boneka anak-anak Aing dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya punya sewahib, punya ya, teman main anak-anak perempuan, teman main ialah abna ma'i yang mereka ini main bareng denganku. Maka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah maka mereka sembunyi teman-teman mainku itu sembunyi catatan kaki yang makna artinya yakhtafaina. Mereka pada sembunyi minhu karena takut dengan Nabi. Ya, fayusaru bihinna catatan kaki ay yursaluhunna. Lalu kemudian Nabi uh, lalu kemudian Nabi melepas mereka pada aku, Nabi kemudian mengatakan gak usah sembunyi. Ayo kalau mau main-main saja gitulah kurang lebih. abna ma'i lalu mereka pun kembali main bersamaku. Di catatan kaki yang keempat dalam satu riwayatnya riwayat Nasa'i di Sunan Kubra dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan aku bermain dengan boneka anak perempuan maka terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah eh, dan teman-teman mainku masih bersamaku. Maka jika mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kama anti kama antuna. Silahkan dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Ya, jangan terganggu dengan kehadiranku. Waktu istadalah jumhurul ulama maka mayoritas ulama sebagaimana kata Qadiyat berdalil dengan hadis ini bolehnya anak perempuan yang masih kecil bermain dengan boneka. Bila bi uh, eh, bila bi bisarira yaitu main dengan uh, boneka anak perempuan kecil dalam bentuk uh, didandan di pengantin atau semacam itu. Ya, dan silakan uh, baca penjelasan atau perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari tentang hal ini. Dan di antara di antara dalil yang menunjukkan kalau wajarlah anak-anak itu suka main-main karena itulah dunianya adalah perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka Yakub arsilhum ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Wahai ayah, ya, lepaslah Yusuf, biarkan Yusuf bersama kami besok. Ya tak kita akan main-main atau kita akan uh, wayal up dan main-main. Maka ayah mereka yaitu Yakob tidaklah mengingkari ya, tidaklah mengingkari lakba Yusufa. Kalau Yusuf uh, perlu main-main namun beliau ya, menampakkan kekhawatirannya. Ya, beliau bukanlah bermaksud menghalangi Yusuf untuk main-main karena beliau menyadari bahasanya anak-anak ya, perlu dunianya dari dunia main. Namun beliau menyampaikan ada hal-hal yang dikhawatirkan. Sungguh aku sedih jika engkau pergi membawa Yusuf, kan aku khawatir dia dimakan serigala sedangkan kalian lalai karena asik main-main. Ya, kemudian di antara dengan masalah pencekrama dengan anak-anak dan main-main dengan anak-anak, maka di antara dalil yang populer adalah tentang hadis Abu Umair. Hadis uh, ya Abu Umair ma fa'ala Nurair oleh Abu Umair apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair. Ini anak burung yang masih kecil dan Bama, e, bapak tumafihi minal fawaid dan kandungan dan pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Maka lihatlah bagaimanakah e, Mudah apa bercandanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak-anak dan Nabi pun bertanya tentang seekor burung yang biasa dijadikan mainan oleh anak tersebut diatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, sebenarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali berinteraksi dengan kami sampai-sampai Nabi mengatakan kepada adikku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nughair maknanya di catatan kaki ta'iron sariron burung yang kecil ukurannya. Dalam satu riwayatnya Imam Ahmad dari jalurnya Humayd dari Anas, eh, Abu Talha itu punya anak laki-laki dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim ibunya Anas. Nah, anak laki-lakinya ini ya, biasa disebut dengan sebutan Aba Umair. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudahi kuhu suka kemudian mengajaknya tertawa. Ya, kal Kata Anas, Far'ahu hazinan satu hari, eh, Nabi melihat Abu Umair ini sedih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nuhair? Apa yang dilakukan oleh Nuhair? Ada apa dengan Nuhair? Dalam saat dalam riwayat yang ketiga yang juga dilihat oleh Imam Ahmad, Nabi suka bercanda dengan Abu Umair maka dakhala Ali satu ketika Nabi masuk ke eh, rumahnya Anas dan di situ ada Abu Umair. Nabi lihat si Abu Umair ini sedih. Maka eh, maka Nabi bertanya kepada eh, penghuni rumah tersebut yang dewasa, kenapa aku lihat Abu Umair sedih? Orang-orang mengatakan mata nagaruhu, mati burung mainannya, yaitu burung yang biasa dia pakai untuk mainan. Maka Nabi pun kemudian mengatakan, wahai Abu Umair, ma fa'ala Nurair. Bagaimanakah ya, kabarnya Nurair? Ya, di catatan kaki yang keempat, ya, Imam Ahmad dan dia sahih, wa fi wa fi riwayat, di sebagian riwayat yang telah diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari Nabi mengatakan masya'ni ara Abu Umair ibnaka khairun nafsi ay thaqilun nafsi. Kenapa aku lihat Abu Umair anakmu wai Abu Tulha ya, eh, itu dalam keadaan khairun nafsi. Khairun nafsi artinya thaqilun nafsi. Ya, berat jiwanya. Kenapa kelihatan galau atau bete gitu ya? Gairah nasyitin tidak energik ya, lumrahnya anak-anak energik uh, atau mali ara Abu Umar ibnaki berarti. Fakolat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim mengatakan matat uh, uh, matat su'utuhu allati kana yal'abu biha. Maka mati uh, burungnya yang dia bermain dengannya. Fakal ay ay Aba Umair maka kemudian Nabi mengatakan, Hei eh, Aba Umair, mata Nurair, ini burungmu itu mati. Ya. Nah, wa, wakat Islam batal ulama dan para ulama telah menyimpulkan dari hadis ini sejumlah pelajaran tata alak yang berkaitan dengan anak kecil. Di antaranya bolehnya memberikan kunyah untuk anak kecil berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Aba Umair ya, dan hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari dengan babu al kunyah lisabi kunyah untuk anak-anak atau anak kecil kemudian bolehnya e, guyon-guyon e, dan e, watakir dan mengulang-ulang guyonan dan ini satu hal yang mubah e, wa innaha ibahatu sunnah la Dan mubahnya itu mubah dalam artian dituntunkan bukan hanya sekedar ya, e, ruhsah. Dan bahasanya e, mainan atau main-main atau guyon-guyon dengan anak yang belum tamyiz itu satu hal yang diperbolehkan. Demikian juga bolehnya mengulang-ulang bolak-balik mengunjungi ya, anak yang tidak eh, main-main atau yang sering tidak guyon-guyon. Ya, maka Abu Umar ketika itu belum tamyiz lihat catatan kaki yang pertama terdapat di sebagian jalur fi sya'ni e, tentang Abu Umar wa ahsibuhu kana Fatimah dan aku kira ketika itu dia baru saja disape di umur-umur dua tahun sekitaran baru berumur dua tahun Ya, Demikian diatkan oleh Bukhari dan diatkan juga oleh Muslim. Maka Abu Umair ketika itu umur-umur baru saja disapih dari ini asi ibunya. Kemudian Atalata bersikap lembut kepada kawan, baik kawan tersebut anak kecil atau orang dewasa dan bertanya tentang kabarnya. Watanis dan menyenangkan asibian anak-anak ya. wa tasriyah anhum dan uh, Wallah alam tasriyah dilewati dulu aja. Kemudian jawazu Allah bi asarir bitair. Bolehnya anak-anak main dengan burung. Dan ini bukanlah termasuk penyiksaan terhadap hewan. Nah boleh jadi anak-anak umur 2 tahun pegang burung kecil mainan maka boleh jadi ya diapakan diapakan nah, maka ini satu hal yang boleh dan bukan satu hal yang terlarang dengan alasan eh, itu mendolimi burung. Ya, tasriyah artinya menghilangkan kesedihan. Kemudian dan bolehnya orang tua membiarkan anaknya yang masih kecil main dengan e, mainan yang dibolehkan untuk ya, yang diperbolehkan. Kemudian bolehnya membelanjakan harta dalam perkara yaitu dalam mainan yang menyenangkan anak kecil minal mubahat asalkan mainannya dalam mainan yang mubah. Ya, maka tentu di sini Ummu Sulaim atau Abu Tolha perlu biaya perawatan burung lurair tadi, kasih makan dan sebagainya. Maka keluarnya duit untuk keperluan mainan itu tidak tergolong pemborosan bukan tergorong ya, menghambur-hamburkan harta paling-paling padahal mainannya cuma seminggu dua minggu habis itu rusak nah, nanti beli lagi dua minggu rusak atau bahkan seminggu rusak atau bahkan nggak sampai seminggu rusak nah maka sebagian orang tua mengira wah ini cuma buang-buang harta ya, maka ini tidak tergolong buang-buang harta namun satu hal yang namun pembelanjaan yang boleh Kemudian uh, dan hadis ini dalil bolehnya memelihara burung dalam sangkar selama diberi kebutuhannya yaitu diberi kebutuhan makan dan minumnya. Kemudian catatan kaki nomor dua, sebagian ulama mengisyaratkan bolehnya menggunting sayap burung supaya tidak terbang. Nah, supaya burung ini bisa jadikan mainan si Abu Umair yang umurnya baru dua tahun, tentu harus dibuat tidak bisa terbang. Ya, gimana caranya sayapnya digunting supaya dia tidak terbang. Kalau kemudian masih utuh, kemudian dipegang, nanti lepas ya terbang. Ya. Nggak jadi e, alat mainan si anak kecil ini. Kemudian yang lainnya adalah mukhotabatul atfal adalah berdialog dan ngobrol dengan anak-anak itu menyesuaikan kadar akal mereka. Jangan kemudian ngobrol sebagaimana ngobrol dengan orang dewasa. Ini namanya tidak punya hikmah. Ya, sikap bijak menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yuda ibu bercengkrama dengan tiflah sarira dengan anak kecil perempuan. Wahahya dan berikut ini ada anak kecil perempuan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercengkrama dengannya. Dihatkan oleh Bukhari ya, dari Ummu Khalid binti Khalid radhiallahu anha. Beliau mengatakan di, diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, satu pakaian yang pakaian tersebut memiliki khamisa. Apa itu khamisa? Catatan kaki, thawbun min sufin. khamisa adalah kain terbuat dari wol atau sutra mu'allam yang dia memiliki eh, hiasan gak polos, hiasan warna. Jadi warna dasarnya putih, kemudian dikasih hitam atau dikasih warna yang lain, nah, itu mu'allam. Sauda sarirah yang warnanya hitam dan ukurannya kecil. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabat, ya, menurut kalian siapakah yang selayaknya saya berikan ya, pakaian ini? Maka para sahabat cuma diam. Kemudian Nabi mengatakan, bahwa kemari Ummu Khalid. Fa'utiyah biya maka di bawah Ummul Khalid tuh tuhmal digendong. Karena Ummu Khalid ini adalah sama seperti Abu Umair. Dia punya kunyah namun dia anak-anak. Dan ini diceritakan oleh Ummu Khalid tentunya setelah dia dewasa. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya anak-anak bisa hafal apa yang dia dengar ya, saat kecil dan para ulama hadis memberikan tolak ukur lima tahun ya, dalam keyakinan para ulama hadis kalau anak itu sudah umur lima tahun maka dia bisa merekam dengan baik apa yang dia dengar maka kemudian masa atau umur minimal untuk bisa diterima tahamulnya penerimaan riwayatnya adalah lima tahun. Maka Nabi kemudian mengambil kain khamisah tadi dengan tangannya, lalu dia pakaikan kepada si anak perempuan yang namanya Ummu Khalid. Dan Nabi komentari, abli wa akhliki, semoga awet, sampai rusak, semoga awet, sampai rusak. Nah tadi mu'alam, maka eh, apa alamnya? Karena fihi alamun akhdar au asfar. Ya, warna tambahan yang ada pada kain tersebut kalau tidak hijau, kuning. Tadi warna dasarnya apa? Ya, hitam, sauda, serira. Ya, warna dasarnya hitam. Namun ada e, warna tambahan, warna penghias, yaitu warnanya hijau atau kuning. Setelah dipakai oleh Khalid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencandai Ummu Khalid dengan mengatakan, Ya Ummu Khalid, hadasanah. Ya. Wahai Ummu Khalid, ini cantik. Sana bil Habasyah adalah bahasa Ethiopia. Dia dalam riwayat Bukhari, wasana il Habasyah dalam bahasa Ethiopia artinya al Hasan. Ini cantik atau bagus. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi bercengkrama atau kemudian main ya, dengan ya, anak-anak ya, dalam hal ini anak perempuan ya, kemudian eh, kita jumpai karena Ummu Khalid ini lahir di Habasyah atau pernah dibawa orang tuanya hijrah ke Habasyah sehingga dia tahu beberapa bahasa kosakata Habasyah maka Nabi pun ya, mengajak dialog dengan bahasa yang ya, dia ketahui yang boleh jadi lebih akrab di telinganya. Maka Nabi mengatakan hada sana. Hmm. Maka ketika kita punya tetangga, ya, dia punya anak, ya, dan bahasa daerahnya beda, nah maka bisa uh, kita canda-canda dengan anak uh, dan itu di antara bentuk berbuat baik pada tetangga adalah uh, bercanda dengan anak yang masih kecil, ya dengan bisa kemudian karena dia orang Sunda maka kemudian satu dua kata kosakata bahasa Sunda atau karena atau uh, demikian juga yang lain. Ya, kemudian Nabi pernah semprot-semprotan air kalau mau diterjemahkan bebas. Ya, pada uh, Nabi pernah menyem, menyemburkan air pada wajah seorang anak-anak dalam rangka main-main. Fahahwa maka berikutnya ada anak-anak yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemburkan air di wajahnya. Ya, karena dulu belum ada pistol-pistolan air dan sebagainya, maka beliau pakai mulut, ya muju itu semburan pakai mulut. Nah, diatkan oleh Bukhari dari Mahmud ibn Rabi radhiallahu anhu beliau mengatakan, aku akal tuh aku masih ingat dari Nabi saw satu semburan yang beliau semburkan ke wajahku dan aku ketika itu berumur lima tahun. Nabi ambil airnya mindalwin dari satu ember. Al-majum makna asalnya adalah me melepas air dari mulut. Wakil dan ada yang menjelaskan tidaklah disebut majan kecuali dari jarak jauh. Ya, maka ini tembak-tembakan lah ya. Nah, main tembak-tembakan air dengan anak-anak. Dengan alat yang ada ketika itu. wa zada dan ada uh, dan Ibn Hajar menambahkan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mahmud ibn Rabi' di sini ini Ima boleh jadi ini adalah babnya guyon atau dalam rangka untuk memberkait memberkati Mahmud dengan sumbaran air, semburan air dari mulut Nabi. Sebagaimana demikianlah sikap Nabi bersama anak-anak para sahabat. Kemudian di antara kasih sayang Rasul dengan anak-anak e, adalah e, apa yang ada dalam riwayat-riwayat berikut ini. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' ibn Azib e, Al-Ansari radhiallahu anhuma e, dan beliau dan ayahnya adalah e, dua-duanya adalah Eh, sahabat Nabi. Dan Al-Bara ibn Azib ini termasuk bersama Ibnu Umar adalah e, di antara sahabat yang tidak Nabi izinkan untuk ikut perang Badar karena dianggap masih terlalu kecil. Qal Al-Bara ibn Azib mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al Hasan bin Ali itu Nabi gendong pada pundaknya, eh, duduk di pundak Nabi dan pada saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhu faahibbahu. Ya Allah aku mencintainya. Uh, oleh karena itu ya Allah cintailah dia. Ya, maka di sini tentu rahmahnya ada pada ini ala atiqihi. Ya, Nabi gendong cucunya Al Hasan, gendongnya ditaruh di pundak. Ini bentuk main-main, bentuk kasih sayang dengan anak-anak. Wa min dzalika aidan demikian juga diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan ya kemarin sudah kita baca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di sebagian waktu siang bersamaku, Nabi tidak berbicara kepadaku, aku pun tidak berbicara dengan Nabi, sampai Nabi mendatangi pasar Bani Kainuqa. Lalu Nabi duduk di di halaman rumah Fatimah. Nampaknya rumahnya Fatimah itu berarti di dekat pasar Bani Kainuqa. Nah, lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, asam maluka, asam maluka. Nah, luka di sini maknanya anak-anak atau anak kecil apakah ada si kecil, apakah ada si kecil. Maka Fatimah kemudian menahan anaknya sebentar. Fadonantu kata Abu Hurairah, maka aku punya sangkan kuat. Ditahan di situ artinya dipakaikan ke sakhob, ya, ya, semacam kalung kemarin, atau kemudian dimandikan. Bahasa bebasnya dimandikan dan didandani. Lalu setelah selesai maka dia datang ya status sambil lari kencang tentu kencangnya anak-anak hatta anak kahu wakobalahu sampai kemudian Nabi memeluk dan menciumnya. Ya, maka di sini babu rohmahnya adalah hatta anak kahu wakobalahu Ya, menyambut anak-anak dengan dengan peluan. Ya, ada dekapan kasih sayang. Ini bentuk rahmah pada anak-anak waqabbalahu dan menciuminya dan menciumnya Maka kemudian Nabi mengatakan ya Allah cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Kemudian diriatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat faida saja. ketika beliau sujud maka loncatlah Al Hasan dan Husain loncat menuju menaiki punggung Nabi. Maka ketika para sahabat ingin menghalangi keduanya, Nabi beri syarat pada para sahabat biarkan keduanya. Kemudian setelah selesai salat, Nabi meletakkan dua cucunya itu di pangkuannya. Kemudian sambil Nabi berdoa, Ya Allah cintai uh, man ahabbani sambil mengatakan man Ahab ahabbani siapa yang mencintaiku maka adalah dia mencintai dua cucuku ini. Ya, maka mencintai dua cucu Nabi kata Nabi adalah bukti cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia kalimah Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari jalur Zuhair ibn Akmar uh, beliau mengatakan Bainama Al-Hasan ibn Ali tatkala Hasan bin Ali menyampaikan khutbah atau ceramah ba'dama setelah terbunuhnya ayahnya yaitu Ali ibn Abi Thalib Idqama rajulun tiba-tiba ketika itu berdilah seorang dari suku Azdi yang dia adimun, dia kulitnya adim, ya, cenderung sawo matang, cenderung agak hitam, tiwal dan dia tinggi. Fakal lalu dia mengatakan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meletakkan ya, meletakkannya yaitu Al Hasan fi habwatihi Ya, uh, habwah makna asalnya adalah uh, ihtiba. Ihtiba itu duduk, uh, mendekat, uh, mendekap lutut. Nie. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ya duduk dengan pada pakai pantat kemudian mendekat lu, e, kemudian mendekap lutut atau didekatkan ke dada kemudian nampaknya ketika itu Al Hasan ditaruh di atasnya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabbani falyuhibbahu. Siapa yang mencintai aku, adalah dia mencintai Al Hasan. Falyubalik asyahidu al-ghaib dan tidaklah orang yang hadir dan mendengar menyampaikannya kepada yang yang tidak hadir dan di antara al-ghaib adalah generasi setelahnya. Walaula asmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahaddastukum. Seandainya bukan karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan aku ceritakan kepada kalian. Ya, maka yang jadi mahalu syahid tentunya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di habuahnya. Kemudian diatkan oleh Bukhari rahimallahu taala dari Abu Bakar radhiallahu anhu aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan Al Hasan ada di samping Nabi. Maka yang durilan nasim marotan maka Nabi ketika itu terkadang melihat ke arah jamaah dan terkadang melihat ke arah cucunya. Wayakul dan Nabi mengatakan ibni hada anakku ini yaitu cucuku ini. Di sini dalil cucu boleh disebut dengan sebutan anak atau cucu itu statusnya sebagaimana anak. Hada sayyidun dia adalah sayyid pemimpin. Ya, dia adalah seorang kalau bahasa mungkin kerennya sekarang dia adalah seorang negarawan. Ya. ya. oleh karena itu mudah-mudahan Allah akan damaikan dengan sebab cucuku ini di antara dua pihak kaum muslimin yang ya, berseteru. Ya. Kalau bahasa sekarang punya sikap kenegarawanan. Ya. ya, kalau yaitu uh, dengan sikap Al Hasan yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ya, agar kaum muslimin tidak terkotak eh, terkotak menjadi ya, dua kelompok ketika itu supaya kemudian hilanglah dua kelompok kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah maka setelah Ali meninggal dunia, kemudian Al Hasan dibaiat sebagai khalifah pengganti Ali, namun beliau cuma uh, menerima hal tersebut selama enam bulan, kemudian beliau serahkan kepada Muawiyah. Ya, lebih baik ngalah supaya kemudian rakyat damai, rukun. Nah, ini sikap uh, orang sekarang nyebutnya ini sikap kenegarawanan bukan sikap politikus, bukan sikap orang yang haus kekuasaan, namun sikap yang mendahulukan kepentingan negara, ya, kepentingan bangsa, gitulah bahasa sekarang kurang lebih demikian. Maka anakku ini adalah seorang sayyid, ya, seorang yang punya jiwa kenegarawanan. Dia akan mendamaikan menjadi sebab damainya dua kelompok kaum muslimin yang ini, ya, berseteru. Ya, maka ya, kita lihat rahmahnya Nabi adalah dengan beliau menyampaikan ya, ceramahnya tidak ya, tidak fokus ke depan, ya, kadang ke depan, kemudian kadang lihat posisi cucunya karena ada berdiri di samping Nabi, Nabi khawatir boleh jadi keadaan cucunya terpleset ataukah tidak, maka Ya, Nabi menyampaikan apa yang beliau sampaikan sambil bolak-balik melihat ke arah cucunya. Dan di antara kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak kecil adalah Nabi menggendong cucu beliau Umamah ya, yang merupakan anak perempuan dari anak perempuan Nabi dalam sholat. Diatkan Abu Khair dan Muslim dari Abu Qatadah Al Ansari radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena seringkali beliau sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bapaknya, ini adalah anaknya Abil As ibn Rabi'ah ibn Abi Syams. Faidah sajada dan ketika Nabi sujud barulah uh, beliau letakkan umama. Dan jika berdiri maka beliau menggendong umama. Ya, maka ketika berdiri masih digendong, ketika rukuk masih digendong, itidal masih digendong, ya, baru ketika mau sujud itu diletakkan. Ya, maka Nabi menghidungnya sampai-sampai dalam kondisi sholat. Ini menunjukkan besarnya e, cinta beliau dan kasih sayang beliau dengan anak-anak. E, di antaranya adalah Nabi mempercepat sholat dikarenakan tangisan anak kecil. Wa min syiddati wajdi ummihi dan karena besarnya kesedihan ibunya terhadap anaknya yang menangis. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Anas radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam haddasahu bercerita pada Anas. Kal Nabi mengatakan, sungguh aku memulai salat dan aku ingin memanjangkannya. Lantas aku mendengar tangisan anak kecil, fa'atajawazu fi solati maka aku ringkas, aku percepat solatku. Mimma a'lamu karena aku menyadari betapa wajdi sedihnya ibunya karena tangisan anaknya. Maka di sini dalil menunjukkan ya, dibolehkannya perempuan sholat berjamaah ke masjid. Ya, dalil bolehnya mengajak eh, anak uh, anak kecil ke masjid yeah, tentu kemudian dengan catatan menimbang kaidah adal yang lain ya, anak tersebut bukalah anak yang mengganggu suasana ibadah di masjid kalau kemudian mengganggu atau sangat mengganggu maka tentu bukanlah sikap bijak mengajak anak kecil semacam ini ke masjid. Kemudian kita jumpai di sini Ya, meskipun Nabi adalah orang yang sholatnya khusyuk, Nabi tetap mendengar suara. Ya, maka khusyuk itu bukanlah kemudian konsentrasi sehingga tidak dengar apa-apa. Maka Nabi tetap dengar ada suara tangisan. Akhirnya ini mendorong Nabi untuk mempercepat sholat beliau. Kemudian dia karena Bukhari dari Abu Qatadah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inilah aku mufis salati, sungguh aku berdiri untuk sholat dan aku ingin memanjangkan sholat. Lalu aku mendengar buka tangisan anak kecil, maka aku percepat sholatku karena aku khawatir itu menyusahkan ibunya. Dan di antara kasih sayang Nabi dengan anak kecil adalah Nabi tunda rajam untuk wanita Romidiyah dalam rangka anak kecilnya, dalam rangka janinnya. Dalam saya Muslim dari Abu Buraidah radhiallahu anhu eh, datanglah Ma'is ibn Malik menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sucikan aku. Al hadisal terusnya hadis di sana disebutkan. Kemudian datanglah perempuan dari suku Ramid dari kabilah Al Asdi dan mengatakan, wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Ini, karena bahasanya tidak jelas apa yang dimaksudkan, Eh, maka Nabi menolaknya. Celaka engkau, pulang saja, mola ampun kepada Allah, tobat saja, tobatlah kepada Allah. Maka semangat Nabi bukanlah semangat menghukum. Ya, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan semangat menghukum. Maka ketika dia lapor dalam eh, bahasanya bahasa bersayap multitafsir, ya, maka Nabi tidak menerimanya. Ya, Nabi tidak menerimanya dan menyarankannya sudah pulang saja istighfar dan tobat di rumah. Ya. Karena dia cuma mengatakan bersihkan aku. Apa duduk permasalahannya dia tidak eh, katakan dengan tegas. Maka perempuan tersebut mengatakan, aku melihat engkau wahai Nabi ingin menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Ya. kemudian Nabi mengatakan ketika itu, apa itu? Ada apa? Perempuan tersebut mengatakan innaha, innaha maksudnya ini, maksudnya dia, dia ya, hubla minaz zina. Ya, dia hamil karena zina. Ya, wallahu a'lam mungkin ini adalah bahasa perawi Ya, tentu kemudian e, wanita Ghamidiyah ini mengatakan ini hubla minazina. Ya, namun perwinya tidak tegel untuk e, mengatakan saya ber, saya hamil karena zina. Ya, maka dia katakan innaha. Ya, innaha padahal maksudnya ini ya, untuk membersihkan lisan, untuk uh, menjaga lisan dari ucapan yang sangat tidak pantas. Itu menyebut zina. Fakalat, aanti apakah engkau demikian? Wanita Romawi tersebut mengatakan iya. Ya, Fakalalah malu Nabi berkata kepadanya sampai engkau melahirkan janin yang ada di perutmu. Lalu kemudian perempuan ini kemudian kafalaha diurusi, dijamin kehidupannya oleh seorang ansar sampai dia melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, si orang ansar ini datang pada Nabi dan mengatakan wanita Romidiyah tersebut telah melahirkan. Maka Nabi mengatakan, dan demikian kita belum merajamnya. Karena kita rajam maka kita biarkan anaknya kecil tak tidak ada yang menyusui. Kemudian berdirilah seorang ansar dan mengatakan tanggung jawab saya penyusuan anak tersebut. Wahai Nabi Allah. Maka Nabi pun merajamnya. Setelah ada yang menjamin ya, kalau dia akan yang mengurusi masalah penyusuan anak tersebut. Ya, rahmah Nabi SAW untuk anak-anak. Dalam riat yang lain diatkan oleh Muslim, wanita Khomidiyah ini datang dan mengatakan, Rasulullah, sungguh saya telah berzina, sucikan aku. Namun Nabi menolaknya. Maka besok harinya dia datang lagi dan mengatakan, Wa Rasulullah, kenapa engkau menolakku? Boleh jadi engkau mau menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Maka lihat, semangat Islam bukanlah semangat menghukum. Kalau bisa tidak menghukum itu lebih baik. Wallahi demi Allah ini lahu bela sungguh aku hamil ya kan yang bahasanya ini Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan imala fadhabi pergilah hatta talidi sehingga engkau melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia datang dengan mbak anak kecil tersebut bayi itu fikirkah di potongan-potongan kain, ya, di gendongan. Di, yang itu adalah potongan-potongan kain. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ini dia anaknya, aku telah lahirkan. Dan Nabi mengatakan, pergilah, susuilah dia sampai ya, sampai tersapi. Maka tatkala perempuan tersebut telah menyapihnya, menyapih anaknya, dia datang dengan si anak. Wafi yadihi dan di tangan si anak ini ada potongan roti artinya dia mau tunjukkan dia sudah bisa makan roti Fakolat maka e, perempuan tersebut mengatakan wahai Nabi Allah aku telah menyapihnya dia sudah bisa makan makanan maka Nabi serahkan anak tersebut kepada salah satu dari kaum muslimin kemudian Nabi perintahkan minta tersebut untuk dihukum dibuat dibuatkanlah kalian sedadanya kemudian ditutup sampai dada sehingga kemudian yang dirajam adalah dari dada sampai kepala. Kemudian Nabi perintahkan orang untuk merajamnya. Lihat e, tobat yang luar biasa dari wanita ini, dia punya semangat untuk ngotot untuk tetap dihukum sampai tiga tahun lamanya. Ya, sampai melahirkan anggap saja setahun, ya. kemudian dua tahun e, eh, penyapihan, ya, maka dia ngotot untuk tetap minta dirajam. Seandainya dia tidak datang, Nabi tidak akan nyari dia. Ya, namun dia ngotot untuk tetap mendapatkan hukuman raja. Ini tobat eh, semangat tobat yang luar biasa. Ya, rahimahallahu wa radhiya anha. Wa rahmati dan di kasih sayang Nabi pada anak-anak dan ya, atfihi ya, sama kasih Nabi dengan anak-anak dan doa Nabi untuk anak-anak adalah hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari As-Sa'ib ibn Yazid radhiallahu anhu beliau As-Sa'ib mengatakan Zahabat bi khalati bibiku mengajakku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian eh, sang bibi mengatakan Rasulullah, senya ini anak saudariku ya, dia sakit, hmm. maka Nabi mengusap kepalaku, kemudian mendoakanku dengan keberkahan. Kemudian Nabi berwudu, lalu aku pun minum sisa wudu Nabi. Kemudian aku berdiri di belakang Bung Nabi, maka aku melihat cincin kenabian di antara dua pundak Nabi. Ya, yang cincin kenabian tersebut semisal zir Habala. Eh, An-Nawawi di catatan kaki mengatakan yang dimaksud dengan hajalah bentuk mufrad dari hajal dia adalah hiya baitun dia adalah baitun kal kubah adalah seperti rumah seperti kubah laha azrar kibar ya dia memiliki zir jamaknya azror yang besar dan wa'riyun kasar. Hadha huwa sawab, inilah yang benar dan inilah yang disampaikan oleh jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan hajala adina e, ta'ir al-ma'ruf adalah satu jenis burung yang telah dikenal sedangkan zir artinya telur. Wa asara ili at tirmidhi pendapat ini disyaratkan oleh tirmidhi, dan diingkari oleh para ulama. Ya, maka di sini ada faedah penting. Biasanya yang lebih populer malah apa yang diceritakan oleh at tirmidhi disyaratkan oleh tirmidhi. Bahasanya khotam nubuah itu seperti e, telur burung dara, seukuran telur burung dara. Eh, berdasarkan hadis misluzar hajalah. Eh, ya, namun ini eh, di sini ini bukanlah pendapat jumhur untuk makna zir hajala Pendapat jumhur zir itu adalah rumah atau hajalah itu rumah seperti kubah. Zir kalau untuk kain itu artinya ini apa? Kancing baju. Bisa artinya kowam, bisa artinya tiang. Kalau ini bait ya berarti contohnya adalah kiwam. Ya, tiang. Ya, waya baiton maka hajal adalah satu rumah seperti kubah memiliki sejumlah tiang-tiang besar. Dan dia adalah wa'riyun, wa'riyun berarti naatnya bait. Yeah kasar Masalahnya wa'ar itu artinya jalan yang yang sulit untuk dilintasi. Ya, wa arkulu syai' sa'ab wa asir. Segala yang sulit. Ya. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini.